untuk cari takwilnya. Ikhwani fi na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW membacakan ayat ini di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian berkata fa idza ra'aitil ladina yattabi'una ma tashabaha minhu فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم Kalau engkau melihat orang-orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari fitnah, atau cari takwilnya, maka merekalah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahdaruhum, maka hati-hatilah dari mereka. Ini ikhwan fillah ahlul ahwa mereka membaca Al-Quran Tetapi bukan untuk mempelajarinya dan mengamalkan apa isinya Tetapi untuk mengoreksi Mana yang cocok dengan hawa nafsunya Dan mana yang tidak cocok dengan hawa nafsunya Apa yang cocok dengan hawa nafsunya mereka akan ambil Dan apa yang tidak cocok dari hawa nafsunya Atau terhadap hawa nafsunya dia akan takwilkan dia akan selewengkan maknanya. Walaqad akhbara Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil ahwa fi siyaq adh-dhammi wat tahdhir. Rasulullah SAW telah mengkhabarkan tentang hawa, hawa nafsu, hawa nafsu dan beliau oleh salatu wassalam menyebutkannya dalam konteks memperingatkan dari bahaya hawa atau dalam konteks cercaan jeleknya hawa. Ikhwani fiddin, din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah Beliau menyebutkan dengan sanadnya yakni Ibn Abi Asim rahimahullah Dakara atau menyebutkan judulnya dikrul Ahwa Al-Madmumah Nasta'simullah Ta'ala minha wa na'udzu bihi min kulli ma yujib sukhtahu Judul babnya sudah terlihat Bab sebutan tentang hawa nafsu yang tercela Dan kita berlindung kepada Allah Daripadanya dan kita berlindung dari segala sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Summa Kemudian beliau sebutkan dengan sanadnya. Sampai kepada sahabat Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu qal beliau berkata qala Rasulullah sallam yakunu aqwamun akan muncul nanti beberapa kaum-kaum tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalab bi akan menjalar pada mereka hawa nafsu hawa nafsu seperti menjalarnya penyakit kalab pada penderitanya fala yabqa minhu mifsalun illa dakhala tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasukinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan akan munculnya satu kaum bahkan beberapa kaum yang tatajara fihim tilkal ahwa yang menjalar pada mereka hawa nafsu hawa nafsu artinya mereka terjangkiti penyakit hawa yakni mereka dikuasai oleh hawa seperti seorang yang terkena penyakit rabies. Penyakit yang disebabkan oleh gigitan anjing yang kemudian bertingkah laku dengan tingkah laku yang aneh seperti orang gila. Seperti orang yang tidak berpikir. Digambarkan orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu seperti orang yang terkena gigitan anjing gila, terkena penyakit kalam La yabqa minhu milsalun illa dakhala. Tidak ada satu sendi pun kecuali dimasukinya. Berbuat dengan tangannya, berjalan dengan kakinya, berbicara dengan mulutnya, semuanya bi ghairi huda. Semuanya tanpa petunjuk. Mulutnya ngeracun, Gak jelas ngomong apa. Tangannya bertingkah dengan sesuatu yang juga tidak dipikirkan oleh pikirannya. Kakinya ke sana kemari dalam keadaan juga tidak terarah. Orang melihatnya ini kayak orang gila. Iya. Sangat mirip dengan itu. Tetapi ini sungguhnya bukan demikian. Dia sesaat saja ketika penyakit rabies tadi menjalar padanya. Tetapi kalau kemudian dia diberi air, air minum, justru malah meninggal. Itu penyakit kalap sebagaimana disebutkan di dalam beberapa penjelasan tentang gharibil hadis seperti kitab Nihayah fi gharibil hadis oleh Ibnu Al-Athir rahimahullah. Kata beliau al-kalab bitahrik. Kalimat kalab dengan fathah di kaf dan di lam. Kalab Daun yu'rudun lil insani min 'addil kalam. Atau min 'addil kalb al-kalib. Kata Ibnu Athir, penyakit kalab adalah penyakit karena gigitan al-kalb anjing yang kalib yang kena penyakit rabies atau sejenis rabies. Fayusibuhu shibhul junun. Maka orang itu tertimpa seakan-akan kegilaan, junun. Fala ya'addu ahadan illa kalib. Kemudian dia menggigit seperti anjing. Padahal dia manusia. Menggigit orang lain. Menerkam orang lain dan menggigit. Dan kalau tergigit orang lain tadi, orang lain pun tertulari dengan penyakit yang sama. Yaitu, biidnillah, kena rabies pula. Wa ta'arad lahu a'rad radi'ah dan bertingkah dengan tingkah-tingkah yang jelek yang tidak pantas yang namanya juga syibhul junun wa yamtani min syurbil ma dan dia tidak mau kena air dan tidak mau minum air sampai kemudian tamutu atsyan dan dia akan mati kehausan atau dalam keadaan seperti itu naudzubillah min dalik. demikian dalam nihaya fi gharibil hadis di juz yang keempat halaman 195 Ikhwan a'azakumullah, ma wajhus syabah? Apa sisi persamaannya antara orang yang dikuasai hawa nafsu dengan orang yang digigit anjing gila? Kok Rasulullah SAW mempersamakan atau mempermisalkan? Biasanya dipermisalkan dengan sesuatu karena ada wajhus syabah, sisi persamaannya. Di antara sisi persamaannya barakallahu fikum bahwa mereka-mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu maka tidak bisa menerima bimbingan petunjuk la minal Quran wala minas sunnah tidak dari Quran tidak dari sunnah wala min aqwalis salaf diberi ayat diberi hadis disampaikan riwayat-riwayat yang sahihah disampaikan aqwalus sahabah orang itu tidak peduli Artinya yamshi ghairi hudan. Orang ini yang dikuasai hawa nafsu berjalan tanpa bimbingan petunjuk. Demikian pula orang yang digigit anjing gila tadi berjalan ghairi huda tanpa petunjuk akalnya. Bertingkah dengan tingkah yang sama sekali tidak dipikirkan oleh otaknya. Misal junun Persis seperti orang gila. Ikhwani fillah azakumullah disebutkan pula masih dalam bab yang sama oleh Ibn Abi Asim rahimahullah dengan sanadnya dari Abi Amir Al-Hauzani annahu hajja ma'a Muawiyah bahwa beliau pernah haji bersama Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu fasami'ahu yaqul kemudian beliau Abi Amir Al-Hauzani mendengar Muawiyah ibn Abi Sufyan berkhutbah, berbicara. Qama fina Rasulullah. Kata Muawiyah, Rasulullah SAW pernah berdiri di sini, di tempat ini. Fadakara anna ahlal kitab qablakum tafarraqu. Memberitakan bahwasanya Orang-orang sebelum kalian dulu berpecah belah menjadi 72 golongan. Fil ahwa'i di dalam hawa nafsu. Ikhwani fi din muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa lafaz-lafaz tidak disebutkan fil ahwa. Hanya disebutkan sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. atau iftaraqat iftaraqat al-yahud ila 72 millah wa hadhihi al-umma sataftariqu ila 73 ila akhir al-hadith tidak disebutkan fil ahwa tetapi dalam lafaz Ibn Abi Asim yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dilalul Jannah disebutkan fil ahwa Yahudi berpecah menjadi 71 golongan fil ahwa. Nasrani berpecah menjadi 72 golongan fil ahwa dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan fil ahwa. Berarti yang memecah belah Yahudi, yang memecah belah Nasrani, yang memecah belah umat ini umat Islam adalah hawa. Mereka berpecah fil ahwa kulluha finnar illa wahidah wahiyal jamaah semuanya dalam neraka kecuali satu golongan yaitu al jamaah wa innahu yakhruj fi ummati qaumun dan nanti akan muncul pada umatku satu kaum yahwuna hawa yang mengikuti hawa nafsu tatajara bihim dalikal hawa akan menjalar pada mereka hawa nafsu tersebut kama al kalam seperti menjalarnya penyakit kalam pada penderitanya la yada' minhu irqan wala mifsalan illa dakhala tidak tersisa satu urat pun tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki oleh penyakit tersebut maka tidak hanya menguasai daerah tertentu saja tetapi seluruh tubuhnya dikuasai oleh penyakit tersebut orang yang sakit di kakinya dia akan merasakan sakit di kakinya tangannya sehat orang yang merasakan sakit di tangannya terkilir atau bahkan patah tulang dia akan merasakan di tangannya tapi di kakinya tidak kakinya normal bisa berjalan ke sana kemari tetapi al-kalab min 'addil kalbil kalib dari gigitan anjing yang terkena penyakit rabies seluruh tubuhnya terpengaruh. Mulutnya berbicara nggak karuan, tangannya bergerak juga tidak terarah, kakinya juga berjalan sana kemari juga tanpa tujuan. Semuanya aneh. Shibhul junun Demikian al-hawa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hawa nafsu pun kalau sudah menguasai seseorang tidak hanya satu sisi saja yang rusak, tetapi seluruh tubuhnya akan dikuasai oleh hawa. La yada' minhu irqan wala mifsalan illa dakhala. Tidak tersisa satu urat pun, tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki. Balaqad kana Rasulullah SAW yasta'iz billah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW berlindung dari hawa. Dan juga beliau sangat mengkhawatirkan hawa nafsu akan menguasai umatnya. Rasulullah sangat khawatir. Sehingga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh Nabi Asim dalam bab yang sama dengan sanadnya sampai kepada Ziyad ibn Alaqah ila ammi. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yad'u biha ula'id da'awat. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdoa dengan doa-doa ini disebutkan contoh doanya Allahumma jannibni munkiratil akhlaq والأهواء والأجواء Ya Allah Jauhkan aku dari kemunkaran-kemunkaran akhlak Wal ahwa Dan hawa nafsu Hawa nafsu Wal adwa Dan penyakit-penyakit Ikhwanifidina azakumullah Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kemunkaran akhlak, dari hawa nafsu dan dari penyakit-penyakit. Karena sudah kita lihat bagaimana gambaran Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Dikuasai seluruh tubuhnya dengan hawa nafsu sampai yushbihul junun. Terlihat kalau orang itu dikuasai hawa nafsu. Dia duduk di majlis, duduk di mimbar berbicara, yang harusnya menyampaikan ilmu, menyampaikan qala Allah qala Rasul, isinya sumpah serapah dari awal sampai akhir. Caci maki. Apa itu? Kalau bukan hawa. Marahnya Rasulullah SAW ilmu. Marahnya para sahabat, para ulama ilmu. Mereka menegur dengan ilmu, bukan dengan caci maki, bukan dengan ucapan kotor yang kalau saja ada orang awam duduk dia tak akan terheran-heran. Ini Ustaz. Ustaz apa bukan ini? Kok aneh? Kenapa aneh? Bapak kok kayak gini? Kayak centeng pasar yang sedang ngamuk-ngamuk sama pesaingnya. Ikhwani fillah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena dia sudah dikuasai hawa, ucapannya bi huda, Sikapnya bighairi huda. Gerakannya bighairi huda. Amalannya bighairi huda. Semuanya dengan hawa. Na'udzubillahi minal hawa. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal ahwa wal ajwa Juga disebutkan oleh Nabi Asim dengan sanadnya dari Abi Barzah Al-Aslami. Beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna mimma akhsha alaikum ba'di butunakum wa furujakum wa mu'dilatil ahwa." Juga Rasulullah sallam pernah bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna mimma akhsha sungguh termasuk yang paling aku khawatirkan atas kalian ba'di sepeninggalku adalah butunakum wa furujakum wa mu'dilatil ahwa yang aku paling khawatirkan adalah perut-perut kalian itu yang pertama Yang kedua furujakum Kemaluan-kemaluan kalian Yang ketiga mu'dilatil ahwa Hawa nafsu hawa, hawa nafsu yang akan menghalangi Yang susah diatur Ikhwan ibn a'azakumullah Memang dua perkara yang pertama ma'ruf Yaitu perut dan yang di bawah perut Manusia kalau sudah hidupnya untuk perutnya, maka lihatlah. Dia akan berjalan bighairi huda, pokoknya kenyang. Pokoknya dia bisa mendapatkan keuntungan duniawi. Halal haram tidak peduli. Boleh atau tidak boleh, tidak peduli. Apakah ini termasuk zalim atau tidak, tidak peduli. Pokoknya kenyang. Ini butun yang kedua, naudzubillah ma tahtal butun, apa yang di bawah perut. Kemaluan, zina, liwat dan sejenisnya. Ikhwan ibn a'azakumullah Mereka-mereka yang sudah keracunan Dengan racun yang namanya Ishqus suwar Orang ini juga sama seperti orang gila Ibn Qayyim rahimahullah Mengatakan dalam Iqwathatul Lahafan Orang yang sudah dikuasai oleh Ishkus suar Ishkus suar artinya dia mabuk cinta Dengan sesuatu gambaran dohir Bukan karena orang itu soleh Soleha bukan Tetapi karena gambaran dohirnya Lihatlah bagaimana keadaan orang-orang tersebut Tidak perlu kita yang ngomong dia gila Mereka sendiri yang mengatakan kami gila mereka berkata, aku tergila-gila dengan kamu. Atau mereka katakan dengan bahasa-bahasa mereka yang lebih parah dari itu. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai ada yang membunuh dirinya sendiri hanya urusan ishqus suar. Gila. Majnun Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ruwiya aidan bi sanadihi ila Jabir ibn Abdullah qala kunna julusan 'inda nabi Pernah juga Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabatnya sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu Kemudian Nabi menggaris satu garis di depannya. Garis yang lurus. Kemudian beliau berkata, "Hadza sabilullah azza wa jal." Ini jalan Allah yang lurus. Kemudian menggambarkan garis-garis di kanannya dan garis-garis di kirinya. Kemudian berkata, "Hadihi subul syaitan." Ini jalan-jalan syaitan. Thumma wada'a yadahu fil khattil awsat. Kemudian beliau meletakkan tangannya di garis yang tengah yang lurus sambil berkata, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u ikutilah dia. Wala tattabi'us subul dan jangan ikuti jalan-jalan lain fatafarraqa bikum an sabilih karena niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya Zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ikhwani fi din Apa kaitannya hadis ini dengan masalah hawa? Perhatikan. Gambaran Rasulullah SAW satu garis dan dikatakan ini jalan yang lurus Kemudian digaris di kanan dan kirinya garis-garis sambil berkata, ini jalan-jalan syaitan. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Tidak ada satu jalan pun kecuali di sana ada syaitan yang menyatakan haluma haluma, kemarilah kemarilah. Ikhwani fi din kemudian dibacakan ayat tadi. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون yakni mereka-mereka yang mengikuti hawa pokoknya saya senang pokoknya saya puas pokoknya amarah saya tertumpahkan pokoknya bagaimana hawa nafsu saya bisa puas orang ini paling mudah diajak oleh syaitan ke dalam subul. Kalau sudah diseret oleh syaitan ke dalam subul, maka niscaya mereka akan terpecah belah fatafarraqa bikum Kalian akan terpecah belah dari jalannya. Ikhwani fidina azakumullah. Sekian hadis sudah kita bacakan. Setelah sekian ayat sudah kita bacakan sebelumnya pada kajian yang lalu. Maka yang berikutnya adalah akwal as-salaf, ucapan para ulama. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sanadnya kepada Tawus, Tawus bin Kaisan. Dia berkata, ada seseorang yang pernah berkata kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Alhamdulillahilladzi ja'ala hawana ala hawakum." Alhamdulillah yang menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian kepada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas membantahnya. Tidak. Kullu hawan balalah. Semua hawa nafsu sesat. Walaupun mungkin orang tadi bermaksud Alhamdulillah yang menjadikan kami mengikuti kalian wahai para sahabat mengikuti salaf tetapi bahasa yang dipakai salah. Alhamdulillah alladzi ja'ala hawana ala hawakum. Alhamdulillah yang menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian. Siapa yang mengikuti hawa nafsu? Kami sendiri tidak mengikuti hawa nafsu kami. Ikhwani fillah azakumullah. Umar yang tidak pernah kenal air mata, yang keras tegas tetapi di dalam Islam Beliau bisa berlinang air mata Dalam sholatnya Dalam doanya Sampai di bawah mata beliau Terlihat Bekas ya, Air mata beliau radhiyallahu taala anhu yang dulunya di zaman jahiliyah sebelum Islam gak kenal air mata eh gengsi untuk menangis tetapi di zaman Islam dalam sholatnya, dalam kehusuannya beliau menangis. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang terkenal lembutnya, penyayang, hikmah, masya Allah. Tetapi ketika saatnya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berjihad, bisa mengalahkan Umar kerasnya. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu fi ahdi Rasulillah laqatalnahum 'alayh." Demi Allah kalau mereka tidak mau memberikan zakatnya walaupun seekor anak unta, inaqan dalam riwayat. Aku akan perangi mereka Ikhwan ibn a'azakumullah Laqatalnahum ala man'ih Dinasehati oleh seseorang Apakah tidak demikian-demikian Bukankah mereka masih muslimin Bukankah, bukankah Dijawab oleh Abu Bakar Ajabanun, suja'un Fi jahiliyah, wajabanun wal islam Apakah dulu zaman jahiliyah Engkau pemberani, sekarang kau jadi pengecut Wallahi kalau kalian semua tidak mau melawan mereka, merangi mereka, aku akan memeraki mereka sendirian. Sendirian, na'am wahdi hatta qata'a salifati. Iya, sendiri walaupun sampai urat leherku terputus. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Apakah itu mengikuti hawa nafsu? Tidak. Beliau orang yang lembut. Tapi ketika diperintah terpaksa harus dia bersikap tegas, beliau bisa lebih tegas dari yang lain. Berarti pertanyaannya, apakah sunnah itu harus keras atau harus lembut? Hah? Sunnah itu engkau taat kalau disuruh. Ketika saatnya engkau disuruh bersikap lembut, lembutlah dan sabarlah walaupun walaupun walaupun walaupun cengken, walaupun marah, walaupun para sahabat hampir-hampir nggak sabar. Ya Rasulullah, alasna alal haq Bukankah kita di atas kebenaran? wahum alal batil iya kenapa kita tidak lawan mahadhihi daniyah untuk apa kerendahan ini kehinaan ini kenapa kita tidak melawan tidak jangan dibacakan ayatnya kufu aidiakum tahan tangan-tangan kalian karena belum disuruh Baik. Demikian pula ketika Hudaybiyah Rasulullah SAW memerintahkan untuk pulang. Ya Rasulullah, kenapa kita ngalah? Kenapa nggak lawan saja? Jangan. Ini bulan-bulan haram. Ini tempat-tempat haram, tempat suci. Tanahnya tanah haram. Jangan. Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala meredam mereka-mereka yang emosi tadi dengan kalimat wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu taqwa Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian bersikap tidak adil. I'dilu, bersikap adillah dan itu sungguh lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi mereka bukan tidak marah, bukan tidak benci pada orang kafir musyrikin yang menghalangi Rasulullah dan para sahabatnya untuk haji, bukan untuk berbuat jahat, bukan untuk berbuat honor, untuk haji, untuk ibadah, tapi dihalangi oleh Quraisy musyrikin ketika itu. Mereka ingin melawan. Jangan kata Allah. Wala yajrimannakum anu kaumin ala an la ta'dilu. Janganlah kebencian kalian pada mereka kalian bersikap tidak adil. Artinya barakallahu fikum Jangan kalau marah dituruti kemarahannya Jangan kalau ridho dituruti keridhoannya Tunggu Apa dalilnya? Kalau Allah menyatakan jangan, jangan Walaupun kamu marah pada mereka, jangan dilawan Jangan Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala an la ta'adilu I'jilu Huwa akrabu taqwa Sabar Bukan tidak bisa mereka bersikap keras ketika itu. Bukan tidak berani mereka melawan, berani. Mereka suja, saja'an. Mereka singa-singa padang pasir. Radiyallahu ta'ala anhum. Tetapi ketika dikatakan jangan, ya jangan. Tidak melampiaskan hawa nafsu. Ikhwani muslimin rahimani wa Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk lawan mereka, perangi mereka, orang-orang yang memerangi kalian. Qatilul ladina yuqatilunakum. Perangilah mereka mereka yang memerangi kalian, artinya lawan mereka yang memerangi kalian. Itu pun masih ada batasnya. Apa kalimat berikutnya? Wala ta'taju. Qatilul ladina yuqatilunakum. Perangilah mereka yang memerangi kalian qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum la ta'tadu. Jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Ughzu, peranglah. la taghullu, tapi jangan mencuri pampasan perang. la tumathilu, jangan kalian mencacati musuh. Memotong hidungnya, memotong telinganya, mencongkel matanya, nggak boleh. la taqtulu walidan wala mra'atan Wa fi riwayah wala taqtulu walidan wala asifan. Wala taqtulu imra'atan. Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang yang tidak ikut perang. Warga sipil jangan dibunuh. Walaupun pendeta, naam, pendeta di gereja yang tidak ikut perang, jangan di, jangan dibunuh, jangan diperangi. Biarkan mereka. Jadi perang pun bukan karena hawa nafsu. Kalau hawa nafsu pengennya bantai semuanya habis gak tersisa lagi kan begitu hawa nafsu tapi jangan kata Allah jangan sampai mereka yu'tul jizya an yadin wahum saghirun sampai mereka membayar jizya dalam keadaan mereka rendah dan kemudian mereka dibiarkan oleh Allah untuk melihat kaum muslimin mudah-mudahan suatu saat akan masuk Islam wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada seseorang dari kalangan musyrikin yang meminta perlindungan di tempat kalian di negeri kalian, negeri muslimin. Fa'ajirhu, berilah keamanan. Berilah suaka politik. Untuk apa? Orang kafir kok diberi keamanan hatta yasma'a kalam Allah agar mendengarkan kalam Allah agar mendengarkan ayat Allah agar mendengarkan dakwah Islam agar mereka mendengarkan dan melihat bagaimana adilnya Islam bagaimana bagusnya Islam Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah maka para sahabat tidak mengikuti hawa nafsu mereka mereka ketika hawanya mendorong pengin melawan, Nabi menyatakan jangan, ya mereka tahan. Berarti mereka tidak mengikuti hawa nafsu tapi mengikuti sunnah. Kapan disuruh keras mereka siap keras, kapan disuruh lunak mereka sikap siap lunak, kapan disuruh lembut mereka siap lembut. Barakallahu fiikum. Waruya aydan bisanadihi ila Ibn Umar. Diriwayatkan pula dengan sanadnya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Umar, "Ma farihtu bi syai'in min al-Islam ashadd faraha bi anna qalbi lam yudkhul lam yadkhulhu syai'un min hadhihi al-ahwa." Kata beliau, "Tidaklah aku pernah bergembira yang lebih dahsyat, yang lebih tinggi dari gembiranya aku ketika hatiku selamat tidak dimasuki hawa nafsu hawa nafsu ikhwani fi din azakumullah ma farihtu bi syai'in fil islam atau minal islam aku tidak pernah gembira di dalam islam ini lebih daripada gembiranya aku ketika hatiku tidak dimasuki oleh hawa nafsu hawa nafsu itu dengan alif dan lam lil ahad ma'rifah sudah jelas termaksud yaitu hawa nafsu yang sudah muncul di zaman Ibnu Umar Syiah sudah muncul Khawarij sudah muncul dan sudah muncul pula Qadariyah ketika disampaikan kepadanya oleh seseorang bahwa di tempat kami di Kufah ada orang-orang yang berkata Allah qadar bahwa takdir itu tidak ada dan perkara-perkara terjadi begitu saja tanpa ditakdirkan maka Ibnu Umar terheran-heran apakah sudah muncul yang seperti itu wallahi walladhi qasam Ibnu Umar demi yang Ibnu Umar bersumpah dengannya ya, demi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diterima amalan mereka walaupun berinfak segunung Uhud. Walau anfaku mithla Uhudin jabala Zahaban. mithla Uhudin dahaban. Walaupun berinfak segunung Uhud emas. Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yu'mina bil qadari sampai mereka mau beriman kepada takdir Ikhwani fi dinna azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau berkata sampaikan pada mereka Inni bari'un minhum Wahum bura'a'u minni Sampai kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka Dan mereka berlepas diri dariku Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah Disebutkan kisah ini dalam sahih muslim Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah yang menunjukkan bahwa beliau menyaksikan hawa nafsu hawa nafsu yang membawa kesesatan-kesesatan, hawa nafsu yang membawa mereka menjadi khawarij, membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin, memberontak pada penguasa. Demikian pula hawa nafsu yang menyeret mereka pada kesesatan sabaiyah, syiah, rafidah yang mencaci maki dan mengkafirkan para sahabat yang menyalahkan Jibril, yang gulu kepada Ali bin Abi Thalib, yang menyatakan bahwa Al-Qur'an sudah demikian dan demikian. Dan hawa nafsu yang menyeret mereka untuk mengingkari takdir. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Ma farihtu bi syai'in min al-Islam atau fil Islam ashadda farahan." Tidak ada kegembiraan yang aku rasakan dalam Islam yang lebih daripada kegembiraanku bahwa hatiku selamat dari hawa nafsu hawa nafsu itu selamat dari syiah selamat dari khawarij selamat dari qadariyah ikhwani fid din muslimin rahimani wa rahimakumullah mengapa dikatakan fil islam karena ada kegembiraan lain Kalau sebelum Islam Apa itu kegembiraannya? Ketika dapat hidayah ke dalam Islam Berarti ada dua kegembiraan Kegembiraan ketika masuk Islam Dapat hidayah dari Allah SWT Ini kebahagiaan yang sangat tinggi Yang kedua Di dalam Islam Bahwa dia selamat dari hawa Dan dua-duanya disebut dengan hidayah Perbedaannya ada hidayah ilal Islam dan ada hidayah fil Islam. Kalau hidayah ilal Islam dari kafir masuk Islam, itu hidayah ilal Islam dengan kata ilah. Tetapi di dalam Islam kalian masih belum selamat dari ancaman-ancaman. Mengapa? Karena qulub Baina usba'ini min asabi'ir rahman. Karena hati-hati manusia di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Artinya ketika kita masih di dunia, ketika kita masih bernyawa, ketika kita masih dalam keadaan ala qaidil hayat, maka pasti akan ada di hadapan kita fitnah demi fitnah. Akan ada godaan demi godaan dari syaitan dan anak buahnya dan juga dari dalam diri kita sendiri berupa hawa maka kita masih belum tentu apakah kita selamat dari godaan itu apakah kita akan selamat dari tarikan-tarikan hawa atau tarikan-tarikan syaitan dan anak buahnya wallahu taala alam maka kalau kita bisa selamat dari tarikan-tarikan hawa berarti itu kenikmatan yang paling besar setelah kenikmatan hidayah ilal Islam yaitu hidayah fil Islam dan ini sekaligus sebagai jawaban bagi mereka-mereka yang sok pintar dari kaum Nasrani atau pendeta-pendeta Nasrani yang sok sok pintar mereka memiliki syubhat bahwa yang sudah mendapat petunjuk itu kita kaum Nasrani Adapun mereka orang-orang Islam belum dapat petunjuk. Buktinya tiap hari selalu minta, eh shiratal mustaqim, tunjuki kami." Mereka belum dapat petunjuk. Mereka masih minta terus katanya. Bagaimana jawabnya? Ini jawabnya yang sedang kita bahas. Bahwa hidayah hidayatan. Hidayah ilal Islam wa hidayah fil Islam. Hidayah ke dalam Islam dan hidayah di dalam Islam yang hidayah ke dalam Islam alhamdulillah kalian sudah mendapatkan hidayah kita sudah menjadi muslimin tetapi apakah kita akan terus diberi petunjuk selama kita muslim ini apa terus diberi istiqamah di atas tauhid wa sunnah atau nasallahu salam al afiyah nanti suatu saat menyimpang sesat keluar dari ajaran Islam naudzubillah min dalik keluar dari ajaran Islam ada dua lagi keluar dalam artian murtad dan itu sangat jelas sekali kekufarannya. Tetapi ada yang kedua, keluar dari ajaran Islam tapi dalam keadaan masih mengaku Islam. Inilah golongan-golongan sesat tadi. Mengaku muslimin tapi ajarannya bukan ajaran Rasulullah SAW. Mengaku muslimin tapi ajarannya sama sekali bukan ajaran Nabi alaihi Wasallam. Ajaran hawa nafsunya sendiri ajaran rekayasa pribadinya sendiri. Rasulullah sallallahu wal afiyah. Qala wa rawa aidan bi sanadihi la Tawus. Qala ma dzakara Allah hawan fil Qur'an illa 'abahu. Kata Tawus rahimahullah, tidaklah Allah menyebutkan hawa nafsu dalam Quran kecuali selalu dalam keadaan dijelekkan. Silahkan Anak-anak Ingat Sebutkan beberapa ayat-ayat yang ada kata hawa Mana saja Hah? Ya Allah Mesti konteksnya menjelekkan Tidak ada yang memuji Masa nggak apa surat Surat An-Nazi'at Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun siapa yang takut pada Rabbnya dan menjaga dirinya dari hawa. Berarti konteksnya menjelekkan. Nahan nafs 'anil hawa. Menghindari, menjaga dirinya dari hawa nafsu. dijelekkan Apalagi Waman adallu mimman waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah? Apalagi? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah engkau pernah lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Adallahu Allah ala ilmin, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Apalagi? Tidak ada dalam Quran kata hawa kemudian dipuji, tidak ada. Seluruhnya dicerca. Jadi jangan berkata hawa nafsu itu ada hawa nafsu yang baik, ada hawa nafsu yang jelek. Hawa nafsu seluruhnya jelek. Kullu hawan balalah. Semua hawa nafsu adalah sesat. Itu ucapan siapa tadi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Kullu hawan dalalah. Semua hawa nafsu sesat. Ikhwan ibn a'azakullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula oleh beliau dengan sanadnya. Sampai kepada Syabi rahimahullah. Innama summiyatil ahwa li'annaha tahwi bi sahibiha finnar. Hawa nafsu itu disebut dalam bahasa Arab dengan hawa, ha, waw, dan alif. Bentuknya kayak ya, tapi dia alif. Makanya orang-orang di sini pondok pesantren bilangnya alif pengkok. Kayak ya, tapi dia alif. Hawa. Mengapa hawa nafsu disebut hawa dalam bahasa Arab? Sumiyatil ahwa li'annaha tahwi bi sahibiha finnar. Disebut hawa karena dari kata hawa yahwi Yang artinya tersungkur Berarti dinamakan hawa dengan hawa Karena dia menyungkurkan pelakunya Menyungkurkan pengikutnya Menyungkurkan orangnya Yang mengikuti hawa ke dalam api neraka Ini ucapan Syabi rahimahullah Summiyatil ahwa Liannaha tahwi Bisahibiha finnar Karena dia menyungkurkan pemiliknya ke dalam neraka Wa bisanadihi ila Abil Aliyah. Disebutkan pula oleh Al-Lalikai rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Abu Aliyah. Berkata Abu Aliyah ma adri ayil ghanimaini alayya a'zam. Aku tidak tahu dua pemberian mana yang lebih besar. Karena dua-duanya besar. Karena dua-duanya azim. Maka Abu Aliyah mengatakan la adri, ma adri. Ayul ghanimaini alayya a'zam. Dua pemberian mana yang lebih besar bagiku? Id akhrajani Allahu minasyirki ilal Islam aw 'asamani fil Islami an yakuna li fihi hawa. Apakah ketika aku dikeluarkan oleh Allah dari kekufuran, dari kesyirikan ke dalam Islam? Itu kenikmatan. Yang kedua, atau ketika Allah lindungi aku di dalam Islam dari hawa nafsu hawa nafsu. Aku tidak tahu besar mana ini. Yang tadi kita sebut dengan hidayah. Hidayah ke dalam Islam dan hidayah di dalam Islam. Ke dalam sama di dalam. Hidayah ke dalam Islam agung sekali. Orang tadinya kafir jadi muslim, masya Allah, itu kenikmatan besar. Tapi hati-hati. Di dalam Islam ada tarikan-tarikan hawa yang kadang-kadang menyeret mereka dari keislamannya kepada kesesatan. Yang kadang-kadang menyeret mereka dari sunnah kepada bid'ah, dari tauhid kepada syirik. Sadar atau tidak sadar? Berarti barakallahu fikum kalau ada seseorang yang dilindungi di dalam Islam dari hawa, tidak terbawa kelompok-kelompok sesat, tidak terbawa aliran-aliran sesat, maka dia sungguh mendapatkan hidayah yang sangat agung, mendapatkan kenikmatan yang azimah. Yang besarnya hampir sama atau sama dengan hidayah ilal Islam. Kenapa saya katakan sama? Barakallahu fikum Rasulullah SAW menyatakan tentang khawarij apa kata Nabi salatu wassalam tentang mereka kaum khawarij? Yakhrujuna ad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Dilihat di ujung besinya yang tajam bersih, tidak ada darah, tidak ada kotoran. Dilihat di Kayunya yang lurus, nggak ada darah, nggak ada kotoran. Dilihat di bulu-bulu anak panahnya, nggak ada darah, nggak ada kotoran. Padahal kata Nabi, dia telah melewati dam wal farah. Padahal sudah melewati darah dan kotorannya. Apa maknanya ini? Tergambar? Digambarkan khawarij itu seperti anak panah yang masuk dalam buruannya dari satu sisi keluar dari sisi lain tembus saking kerasnya sampai kebablasan tembus keluar lagi kalau saja benar-benar keluar dari buruannya pasti ada bekasnya ada darah dan kotorannya. Apakah di ujung besinya, atau di tangkainya, atau di bulu-bulunya, pasti akan ada kotorannya. Tetapi khawarij keluar dalam keadaan bersih, nggak tersisa dari kotorannya, tidak tersisa dari darahnya. Padahal sudah melewati kotoran dan darahnya. Artinya keluar dalam keadaan bersih, tidak tersisa keislamannya sama sekali. Dan ini ancaman. Ancaman kepada khawarij. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan khawarij kafir dari hadis ini karena mereka dikatakan keluar dari agama, ya berarti kafir. Tetapi sebagian ulama yang lain menyatakan tidak. Dari ucapan salaf seperti ucapan Ali bin Abi Thalib, apakah mereka kufar? Kata Ali, la, minal kufri farru. Justru mereka lari dari kekafiran. Tetapi seluruh ahlul bid'ah, seluruh kelompok sesat, seluruh ahlul ahwa akan berujung pada kekafiran. Bukan hanya khawarij. Akan berujung pada kekafiran. Yang tadinya urusannya mementingkan hati dari kalangan sufi, masya Allah, lembut katanya. Ternyata karena sesat, menyimpang-menyimpang, ujung-ujungnya aku menyatu dengan Allah. Allah ada dalam diriku. Kafir. Keluar dari Islam. Aliran lain lagi dari mereka juga dari sufi menyatakan bahwa Allah meresap pada seluruh benda. Tembok ini Allah, genteng itu Allah, mobil ini Allah, pohon ini Allah, semuanya Allah. Karena semua yang ada ini adalah Allah. Astagfirullah. Ya. Kafir lagi. Ya. Ikhwani ibn azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula mereka-mereka yang mengutamakan akalnya berujung dengan apa? Ateis. Berujung dengan ateis, tidak percaya Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Maka hampir semua ahlul ahwa berujung dengan kekafiran dan ini ancaman. Karena bukan berarti mereka semua kufar, mereka sedang berar berjalan ke arah kekafiran. Kalau dinasehati, diingatkan mereka mendengar, mudah-mudahan selamat. Kalau mereka mati sebelum sampai kepada kekafiran, alhamdulillah agak ringan, tidak kafir. Tetapi kalau terus ujung-ujungnya adalah kekafiran, naudzubillah min dzalik. Maka ikhwan bin a'azakumullah berarti sama atau tidak sama? Masuk ke dalam Islam. Kalau keluar lagi dari Islam, mau oh ngapain? Impas. Dari sini masuk setelah masuk ke dalam terbawa sesat jadi kafir lagi. Yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Berarti masuk ke dalam Islam dan dijaga di dalam Islam ini dua-duanya kenikmatan yang azimah dan hampir tidak bisa dibandingkan antara keduanya. Dua-duanya azim, dua-duanya kenikmatan besar sehingga beliau Abul Aliyah menyatakan aku tidak bisa membandingkan mana yang lebih tinggi dari dua kenikmatan ini. Mana yang lebih agung? Karena dua-duanya agung. Ketika aku dapat hidayah ke dalam Islam dan ketika aku diselamatkan di dalam Islam dari hawa. Kemudian ucapan Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Beliau berkata, "Lau kharajad dajjal la ra'aita annahu sayattabi'uhu ahlul ahwa." Kalau muncul dajjal, niscaya yang akan mengikutinya adalah ahlul ahwa. Kalau muncul dajjal, niscaya yang akan jadi anak buahnya, yang akan jadi pengikutnya adalah ahlul ahwa. Mengapa? Karena yang ditawarkan oleh Dajjal adalah hawa. Dia diberi oleh Allah kemampuan untuk memberikan atau menunjukkan di tangan kanannya surga, di tangan kirinya neraka. Seakan-akan padahal bukan. Dan dia diberi oleh Allah SWT kemampuan kalau ada orang yang mau mengikuti Dajjal maka kebunnya, sawahnya dijadikan subur oleh Dajjal dan subur makmur. Sedangkan mereka yang tidak mau mengikuti Dajjal, maka akan dijadikan tandus, gersang. Ya jelas yang akan ikut ahlul ahwa yang memang mencarinya hawa, kepuasan hawa nafsu. Ditawarkan segala macam kenikmatan dunia, segala macam keuntungan dunia Ikhwan ibn lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah Fanduru ya ahlal islam syiddata hadris salaf minal ahwa Lihatlah ucapan-ucapan ulama tadi Dari kalangan salaf Rahimahumullah Bahwa mereka memperingatkan dari bahaya Hawa nafsu, hawa nafsu Wahurubuhum minha Dan bagaimana mereka Memerangi hawa nafsu Farahimahumullah rahmatan wasi'ah bahwa lisuluki maslakihim. Semoga Allah merahmati mereka dengan rahmat yang luas dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Amin. Wassallallahu Muhammadin wa Ada berapa pertanyaan? Apa hukum tidak membayar pajak kendaraan? Hukumnya engkau tidak mentaati penguasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala disuruh menyuruh untuk kita mentaati penguasa. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan Nabi menyatakan untuk mentaati penguasa wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak walaupun merampas hartamu. Mengapa salafiyun tidak mau mengikuti pilpres? Padahal telah banyak beredar isu-isu Fatwa-fatwa sebagian ulama Ini ulama Ada yang menyatakan bahwa karena itu adalah bid'ah muhdathah Kalian tidak perlu ikut-ikutan Hura-hura demokrasi Pendapat yang lain menyatakan Kalian pilih kalau kalian yakin Ada satu yang lebih baik Dan lebih bermanfaat buat kaum muslimin Bahkan yang tanyanya dari Amerika. Saya di negeri kami, berarti orang kafir semua kan? Pemilu apakah kami ikut? Ikut. Pilih yang lebih ringan dari mereka. Kalau kalian yakin salah satunya lebih bermanfaat buat kaum muslimin daripada yang lain atau lebih ringan kejahatannya daripada yang lain, maka kalian pilih. Ini semua berdasarkan kalau engkau yakin Taib Terserah kalian masing-masing Kalian yakin atau tidak yakin Kalau saya nggak yakin Karena dua-duanya politikus Alhamdulillah dua-duanya muslim Sehingga yang mana saja muslim Alhamdulillah Apa penyimpangan Abu Abdullah Salim dan bagaimana keadaannya sekarang? Kalau dulu saya tidak menjawab karena urusannya masalah urusan pribadi dan akhlak yang ada pada dia. Tapi sekarang dia sudah bergabung dengan para musafik yang mencerca para ulama yang dianggap sofok yang mengatakan bahwa Syekh Rabi sudah ditipu oleh para sofiqah Syekh sudah tidak kayak dulu lagi Rabi sudah cercaan-cercaan yang tidak layak diucapkan nah, dan dia bergabung dengan mereka Di dalam hati saya terkadang terbetik satu perkara yang sangat buruk Misalnya dari kekufuran atau kemunafikan Dan saya sangat membencinya Apakah termasuk bisikan syaitan? Ikhwan ibn Azzaqullah pernah terjadi yang seperti itu Atau pertanyaan ke, mirip dengan itu Kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Aku kadang-kadang terpikir sesuatu yang mengerikannya, aku tidak mampu untuk mengucapkannya Kata Nabi Tilka sarihul iman itu adalah keimanan. Kata para ulama, apa maksudnya itu adalah keimanan? Kamu tidak ingin mengucapkannya dan kamu membencinya, berarti kamu mukmin. Kalau bisikan syaitan akan selalu ada. Sejauh mana kita bisa bermuamalah dengan pengikut ahlul bid'ah? Sejauh kamu tidak termakan syubhatnya, sejauh kamu bisa selamat akidahnya, bisa selamat manhajnya ila akhirnya. Kalau berbahaya dan tidak selamat lebih baik jangan cari orang lain. Misalnya ini ahli bid'ahnya cerewet mau beli kacang goreng diajak ngobrol masalah manhaj. Apa urusan dia dengan manhaj? Udah ambil sekilo Udah kamu kenapa kok nggak ikut sama Syekh? Sekilo berikan saya bayar, kalau enggak saya pergi. Nah, kalau ternyata orang ini tidak bisa diam, kamu pindah ke ahli bidah yang lain kalau ada. Tapi tidak cerewet. Seperti umumnya orang-orang yang bukan mereka, bukan hizbiyun biasanya malah cuek-cuek aja. Ya. Kamu mau beli apa, layani selesai. Ya. Itu lebih aman. Itu lebih aman. Kalau ada yang ahli sunnah, itu lebih baik lagi. Lebih aman. Saya dulu pernah meminjami uang pada teman dan tahu bahwa uang tersebut digunakan untuk acara selamatan orang mati dan qadarullah sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan, belum dibayar. Apakah dengan meminjamkan uang tersebut terkena dosa? Ya kalau kamu saat itu tahu tapi membantunya kamu dosa. Kalau saat itu nggak tahu, tinggal ditagih sekarang. Mana uang saya? Apakah boleh menagih utang? Wajib kamu tagih. Ya, karena kamu tidak membantu perkara-perkara yang seperti itu. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu warahmatullahi wabarakatuh.